Nah, ini definisi dari zorof zaman. Zorof zaman itu isim kata keterangan waktu yang dinasab dengan ditakdirkan dikira-kirakan ada fi di dalamnya. Nahu contohnya al-yauma. Nanti akan disebutkan maknanya. Wal lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha dhalik. Nah, ini beberapa contoh zaraf zaman Kata keterangan waktu yang disebutkan oleh Ibnu najurum rahimahullah. Qala syarih Syekh Abu Zaid Al-Makudi rahimahullah Ata bi 12 isman min asma'iz zaman. Ibnu najurum membawakan 12 isim dari isim-isim zaraf zaman. Al-awwal yang pertama al-yauma. Al-yauma biasa dimaknakan pada hari ini. Nah, kalau dia ma'rifat dimasuki al. Wa yusta'malu nakiratan dan al-yaum digunakan dalam bentuk nakirah. Digunakan dalam keadaan nakirah. Fatakul engkau katakan contohnya sumtu yauma. Aku berpuasa pada suatu hari. Ini kalau maknanya nakirah. Yani pada suatu hari, tidak ditentukan harinya nakirah wa mu'arrafan bil alif wal lam dan digunakan pula terkadang dalam keadaan dimakrifatkan dengan alif dan lam. Yani dimasuki al. Fatakul engkau katakan contohnya sumtul yauma. Aku berpuasa pada hari ini. Ini kalau dimasuki al yang memakrifatkan bermakna hari ini. Wa mudhafan dan digunakan ya lafat al yaum dalam keadaan mudhaf Fatakul engkau katakan qadim tu yawmal jum'ah. Aku datang pada hari Jum'ah. Yawm mudhaf kepada al-Jum'ah. Sehingga al yom bisa berbentuk nakirah, bisa berbentuk ma'rifat dengan al-aliful lam, bisa dimudhafkan kepada isim setelahnya. Al-thani, zaraf zaman yang kedua, al-laylata. Wa yusta'amalu aydhan nakirah. Al-laylah juga digunakan dalam bentuk nakirah. Fatakul engkau katakan sallaitu lailatan. Aku salat pada suatu malam. Wa mu'arrafan bil alif wal lam dan dalam keadaan dimakrifatkan dengan alif dan lam. Fatakul engkau katakan sallaitu lailata. Aku salat pada malam ini. Wa mudhafan dan digunakan pula dalam bentuk mudhaf. Fatakul engkau katakan qadimtu tu lailatal jumu'ah. Aku datang pada pada malam jum'ah الثالث ظرف زمن yang ketiga, غدوة غدوة ويستعمل أيضا biasa dimanakan pada pagi hari. ويستعمل أيضا منونا على أنه نكرة غدوة digunakan dalam keadaan ditanwin sebagai isim nakirah. Fatakul engkau katakan jiktuka ghudwatan. Aku mendatangimu pada pagi hari wa ghaira munawwanin dan digunakan dalam keadaan tidak ditanwin ala annahu ghairu munsharif sebagai isim yang tidak ditanwin mun, ghairu munsharif isim yang mamnu' min as isim yang tidak bisa ditanwin lit ta'nitsi wal alamiyah dikarenakan dua illah dua sebab yang pertama muannas ta'nits yang kedua al alamiyah dia digunakan sebagai nama Fatakul engkau katakan jituka ghudwata. Jituka ghudwata ghairu munawwan. Di sini lafaz ghudwata tidak ditanwin. Wahiyya min salatis subhi ila tulu'is syamsi. Ghudwah biasa dimanakan waktu semenjak ya salat subuh hingga terbitnya matahari. Ini disebut ghudwah. Naam. Ar-rabi' Zorof zaman yang keempat Bukratan Bukratan Wa yusta'malu aydan munawwanan wa ghaira munawwanin Bukratan digunakan pula dalam keadaan ditanwin dan tidak ditanwin Kalau ditanwin dia nakirah Kalau tidak ditanwin dia isim yang ghairu munsharif, Tidak yang mamnu' minas sorf yang tidak bisa ditanwin tan ya sama seperti hudwa wa, wa bukratan awwalun nahar wa bukratan maknanya adalah awal siang awal siang ya biasa di mana ya hampir sama maknanya pagi hari pada pagi hari al khamis yang kelima saharan wa yusta'malu munawwanan saharan digunakan dalam keadaan ditanwin Nahwu contohnya jitu ka saharan. Aku mendatangimu pada waktu sahar. Ay saharan minal ashar. Yani pada waktu sahur dari waktu-waktu sahur yang ada. Ini tidak ditentukan. Kalau ditanwin sebagai isim nakirah. Wa munawwanin dan digunakan dalam keadaan tidak ditanwin. Idza urida minhu yaumun bi'ainih. Jika Iza urida minhu yaumun bi'ainih. Jika diinginkan darinya hari tertentu. Ya, hari tertentu. Nahu contohnya ji'tuka yaumal jumu'ati sahara. Ji'tuka yaumal jumu'ati sahara. Aku mendatangimu pada hari Jum'ah, yakni pada waktu sahur. Wa yuqalu saharan wa saharatan. Bisa diucapkan saharan bisa pula ditambahkan tak ta'nif menjadi saharatan. Wahuwa akhirul lail. Sahar maknanya adalah akhir malam. As-sadis yang keenam ghadan. Ghadan biasa dimanakan besok. Wahuwa ismun lil yawm alladhi ba'da yawmik. Ghadan itu isim nama untuk hari setelah harimu sekarang. Yani besok. Takul engkau katakan atika ghadan. Atika ghadan. Aku akan mendatangimu pada pagi hari. Ghadan ini disebut zorof zaman. Kenapa disebut zorof zaman? Ya, dia dinasab ya sebagaimana yang telah lewat dalam definisi Ibnu Ajurum. Zorof zaman adalah isim ya nama waktu yang dinasab dengan dengan takdir fi, dengan ditakdirkan fi padanya. Pada lafad ghadan ini dia isim yang dinasab dan dia merupakan nama waktu. Nama waktu untuk hari esok. Dan dia dinasob dengan mentakdirkan fi padanya. Sehingga seolah-olah ada fi yang dibuang. Takdirnya apa? Atika fil ghadi. Atika fi ghadin misalnya. Ada fi padanya, namun dibuang. as yang ketujuh atamatan. Atamatan wa huwa awal min minal lail. Atamatan artinya sepertiga awal dari malam hari sepertiga awal dari malam hari, yakni waktu Isya, waktu waktu salat Isya. Taqul engkau kata engkau katakan atika atamatan. Aku akan mendatangimu pada waktu atamah. Ini kalau ditanwin. Wa atamata yaumil jum'ah. Dan pada waktu atamah di hari Jum'ah. Ini kalau dimudhafkan. As-samin yang kedelapan sabahan sabahan wa huwa awwalun nahar. Maknanya adalah awal siang. Ya pagi hari artinya. Menam. Dimanakan pagi hari. Taqul engkau katakan atika sabahan. Atika sabahan wa sabaha yaumil jum'ah. Aku mendatangimu pada waktu pagi hari dan pada pagi hari hari Jum'ah. At-tasi' yang kesembilan masaan wa huwa khilafus sabah. Masaan ini berbeda dengan waktu pagi hari. Artinya masaan ini pada sore hari ya. Nah, artinya pada sore hari. Takul engkau katakan atika masaan. Aku akan mendatangimu pada sore hari. Al-ashir yang ke-10 abadan. Abadan wa zamanul mustaqbal alladzi la nihayata Abadan itu zaman waktu yang akan datang yang tidak ada akhirnya. Biasa dimanakan selama-lamanya. Takul engkau katakan la ukallimuka abadan. Aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Al-hadi ashar yang ke-11 amadan wa maknahu ghayah. Amadan maknanya adalah puncak. Takul engkau katakan la ukallimuka amada qiyamik. Aku tidak akan berbicara denganmu ya selama engkau berdiri Al-Thani Ashar yang ke-12 Hinan Hinan Wahuwa ismu zamanin mubham Yaqa'u ala kulli zaman Hinan itu nama waktu yang mubham Yang belum diketahui <coughs> Yang bisa Nam dipakai untuk semua waktu Ya, ini nama eh, nama waktu yang masih mubham yang belum ditentukan, belum diketahui. Biasa dimanakan pada suatu ketika ya hinan. Takul engkau katakan korok tu hinan. Aku membaca pada suatu ketika. Wajib tu kahina qama zaidun. Dan aku mendatangimu ketika Zaid berdiri. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum wa ma asbaha dan yang semisal dengan itu min asma'iz zaman dari nama-nama waktu wahia kathirah dan banyak jumlahnya wa fi ma dzukira minha kifayah wa fi ma dzakara minha kifayah dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum dari nama-nama waktu atau zaraf zaman itu cukup nah, sehingga apa yang disebutkan dari 12 isim atau zaraf zaman kata keterangan waktu itu dan beserta contoh-contohnya itu dinasab ya sebagai zorof zaman sebagai zorof zaman nah adapun penyebutan zorof makan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Allah taala alam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in